Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Innal Nahmadhu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah sehingga kita diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa berkumpul di majlismu ini di bagian cerah ini. Jazakumullah khairan kasir Kami ucapkan pada pihak Masjid Syuhada dan Kop CDMS Kop Dakwah Masjid Syuhada yang dengan kerjasamanya sehingga kita dapat menyelenggarakan kajian rutin belajar yang 11 di Masjid Syuhada. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah berkenan hadir dalam majlis ini. Semoga apa yang kita usahakan dapat balasan dari Allah dan mendapat keberkahan. Insya Allah pada kajian kali ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Ahmad MZ dengan tema bersua di telaga yang mana telah kita ketahui bahwasannya kelak di akhir akan ada sebuah telaga di mana telaga milik Rasulullah akan dikunjungi oleh pengikut-pengikut beliau sehingga dengan tema bersua atau bertemu di telaga ini diharapkan kita bisa mengenal Rasulullah sehingga nantinya kita juga bisa berkumpul bersama Rasulullah di telaga beliau. Untuk persingkat waktu, oh, sebelumnya saya bacakan pada hari ini, insya Allah kajian akan dimulai hingga pukul 10.45, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan bisa di SMS-kan ke nomor HP yang tertera pada CP atau 085 228 559 270. Kemudian sesi pertanyaan jam sesi tanya jawab hingga dari pukul 10.45 hingga pukul 11.00. Kemudian penutupan dan pengumuman dan dilanjutkan insyaallah akan ada forum fokus group discussion untuk adik-adik SMP dan SMA saja untuk persiapan waktu kepada Ustaz Ahmad dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim. Agak agak keras ya. Langsung oh, aja. Cek. keras. Enggak ada. Enggak ada ini ya. Yang sensitif enggak ada. Enggak ada. Waduh. Berat ini yang Ada ya? Iya, agak dekat aja. Cek. Cek. Kurang keras. Udah masuk masuk. Dikerasin enggak Enggak bisa ya, Pak.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 syuhada ini, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan barokah serta faedah bagi kita pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmatnya, memberi kita ketenangan, lalu tentu saja Malaikat akan meliputi kita dan Allah akan membanggakan nama-nama kita di majelis yang lebih mulia dari majelis kita ini. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, seluruh sahabat dan setiap umat beliau yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Selanjutnya sebagaimana uh, yang telah disampaikan bahwasanya tema kita pada hari ini adalah bersua di telaga melepas rindu dengan kekasih tercinta. Namun sebelumnya sebelum kita mulai biar saya bisa agak fokus suara saya juga bisa terdengar dengan baik. Uh, kayaknya kita ngumpul di di tengah, di tengah biar nggak tengok-tengok ini soalnya sonnya agak puasa kali sonnya sini biar saya nggak tengok-tengok lah biar saya bisa melihat wajah-wajah antum yang ganteng-ganteng ya. ke, ke tengah aja ke tengah di sana mas ke tengah saja tengah sana di sini sini Iya, jangan di pinggir, jangan di pinggir. ya, ke depan nggak apa-apa. Yang depan bisa jangkauan saya masih cukup. <laughs> eh, ke depan aja mas, ke depan mas. Oke, sini aja apa, mepet. Biar anget. Ini dikurangi apa digedein? Ya, kurangi mas. Kurangi sedikit. Saya sejak tadi kedinginan tuh, Bisa dikurangi. Jadi dikurangin apa namanya? Eh, gedenya. Kalau bisa ini gedein. Baik. Dan di hadapan antum sudah ada makalah tentu saja. <clears throat> Tapi makalah ini bukan buatan saya, ya. Jadi saya hanya dompleng di situ. Materi alhamdulillah ada orang berbaik hati membuatkan makalah buat saya. Ya, nanti silakan dibaca. Ya. Silakan dibaca lebih lengkap nanti di sini. Saya hanya ingin uh, sedikit berbincang-bincang saja ya nanti lebih detail silahkan dibaca di makalah yang telah disediakan oleh panitia Gak bisa mas Insya Tidak apa-apa mudah-mudahan tidak masuk angin Baik Selalu kita ingatkan Bahwa Kita harus selalu sadar Bahwa kita ini manusia Sadar semuanya Kita ini manusia sadar 100%. Yang kedua, bahwa kita ini diciptakan sebagai makhluk terbaik. Sadar? Alhamdulillah. Sesudah itu, kita harus terus istiqomah sadar kita. Bahwa kita ini dijadikan manusia oleh Allah, dijadikan makhluk terbaik bukan untuk macam-macam semena-mena tidak. Tapi kita diberi tugas utama supaya apa? beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urut-urutan ini mohon selalu diingat. Ya, kita diciptakan oleh Allah tanpa keinginan kita, tanpa pesan, tanpa apa. Langsung Allah menciptakan kita sebagai manusia. Itu karunia terbesar. Coba seandainya kita diciptakan sebagai ayam, sebagai kambing, kucing, burung. Ya. Hari ini tidak ada di sini kita tanpa keinginan, tanpa permintaan kita, Allah secara otomatis menciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukankah itu kemurahan nikmat yang wajib kita syukur? Ya. Yang kedua, kita pun manusia itu ternyata fi ahsani taqwim. Dalam rupa bentuk yang paling bagus. Bersyukur lagi. Ya. Lalu Tentu saja tugas kita sebagai manusia wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Nah, tadi sudah diciptakan sebagai manusia bersyukur kita. Menjadi yang terbaik bersyukur kita. Ingat, ketika kita diberi yang terbaik, syukur kita apa? Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda ya, menjadi orang tua, eh menjadi mahasiswa, sudah dipelihara sejak kecil, sejak bayi sampai sekarang menjadi mahasiswa, disekolahkan di UGM misalnya, dibiayai oleh orang tua, apapun keinginan Anda, nak, saya cukupi. Yang penting tugas sebagai mahasiswa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu kan? Begitu pula Allah memberi kita fasilitas apa saja membuat kita menjadi manusia, diberi kita terbaik makhluk, lalu diberi fasilitas yang serba gratis. Tugasnya cuma satu. Nah, orang tua tidak minta balasan apa-apa, tidak ingin kamu nanti memberi duit. Enggak, begitu pula Allah Maha Kaya. Ma uridu minkum min rizqin wala uridu ayut'imun. Allah tidak butuh rezeki, tidak butuh ini, tidak butuh itu, tidak perlu kalian kasih makan, tidak. Tapi Allah hanya menghendaki kita sebagai manusia supaya beribadah kepada kepadanya. Itu saja. Dan ibadah itu kembali kepada kita. Bukan untuk Allah, Allah tidak butuh. Huwal ghani, Allah Maha kaya, tidak butuh. Tapi ini karena kasih sayang Allah kepada kita, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa yang baik. Kan begitu. Nah, untuk menjadi hamba Allah yang ahli ibadah, yang bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, maka kita butuh petunjuk. Maka diturunkanlah Al-Qur'anul Karim wahyu Allah. Diutuslah seorang nabi ya dan rasul untuk menjelaskan kepada hamba-hamba Allah agar bisa beribadah dengan baik, melaksanakan tugas itu dengan sempurna. Oleh karena itulah Allah sudah menetapkan aturan bagaimana kita beribadah, terserah kita. Oh, nggak bisa, Mas. Ini UGM aturannya begini, sudah masuk, nggak bisa terserahlah, saya ngatur-ngatur sendiri, kuliah semau saya, ujian semau saya. Tidak bisa. UGM sudah kasih aturan begini kalau masuk UGM. Begitu pula, ini milik Allah. Allah sudah kasih aturan. Apa itu? Inna dina indallahil Islam. Saya selalu mengingatkan hal seperti ini agar kita selalu sadar. Agar kita selalu sadar. Tugas kita sebagai manusia seperti ini. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Oleh karena itulah ini milik Allah. Allah kasih ketentuan. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mengambil selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima seluruh amal ibadah kebaikan dia. Tidak diterima. Meskipun nilai Anda bagus, ini bagus tapi ya tidak diterima karena menyalahi aturan sebagai mahasiswa UGM bisa. Wahyu fil akhirati al khasirin, besok di akhirat sebagai orang yang hina, orang yang rugi, orang yang rendah. Rugi kita hidup sekali di dunia, kok kemudian rugi di akhirat. Berikutnya, ketika Allah telah menurunkan Al-Quran, Allah telah menjadikan agama Islam. Tidak mungkin, misalnya ini Al-Quran mas, kemudian kita bisa menjalankan, tidak mungkin. Ya. Allah maha tahu, ketika hanya diberi Alkitab, tidak mungkin kita bisa melakukan tanpa ada contoh, tanpa ada orang yang menjelaskan begini loh, begini begitu loh. Terbukti enggak? Betapa banyak undang-undang, undang-undang dasar 45 saja. Sampai hari ini banyak multi tafsir, iya kan? Satu pasal kadang-kadang orang begini begitu. Begitu pun Al-Qur'an kalau tidak ada yang memberi contoh. Makanya Allah mengutus seorang rasul. Itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjelaskan bagaimana hukum Allah ini berupa Al-Quran, berupa juga wahyu Allah yang lain yaitu Al-Hadis bisa diamalkan dan diterapkan. Jadi kalau ada undang-undang 45 dulu mestinya kita bertanya kepada yang membuat maksudnya gimana atau kalimat ini. Begitu pula Al-Quran bisa jadi multi tafsir, tapi kita kembalikan kepada maksud Allah dan Rasulnya sebagai ya, yang membuat agama ini. Harusnya demikian. Sehingga betul sesuai dengan amanah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, tentu saja untuk bisa seperti itu tidak ada cara kecuali kita mengenal Allah, zat yang kita sembah. Mengenal agama Islam, ya, bagaimana cara kita aturan-aturannya. Dan yang ketiga mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sih aplikasi yang betul? Ini aturannya begini, yang disembah ini, bagaimana sih peraturan ini penerapannya? Maka para ulama telah menjelaskan bahwasanya kita perlu mengenal ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, wa ma'rifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini insyaallah taala ya, kita akan bahas yang ketiga nanti insyaallah yaitu sedikit bincang-bincang pengenalan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tadi kita diciptakan manusia, kita disuruh beribadah sebagai manusia makhluk terbaik. Cara beribadah agama Islam. Dasarnya apa? Al-Qur'an was sunnah. Telah diaplikasikan oleh Nabi. Apa tujuan kita? Mardatillah, ya. Kita husnul khatimah di dunia lalu mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi tujuan ibadah kita bukan di dunia. Jadi kalau cita-citanya apa mas? Jadi dokter. Waduh ini terlalu terlalu rendah. Ini. apakah memang kalau jadi dokter itu menjadi pasti jadi penduduk surga? Kalau dijamin orang yang bisa lulus dokter UGM masuk surga ya saya cita-cita saya jadi dokter. Cita-cita setiap muslim bagaimana dia meninggalkan dunia ini dalam kondisi khusnul khatimah. Ketika dimintai pertanggungjawaban, misalnya presiden lima tahun, di akhir bagaimana nanti? Akhir masa jabatannya itu, ketika di hadapan sidang, dia aman selamat. Begitu pula kita. Lulus, Tadi yang dikasih ini, kamu kuliah 4 tahun. Bagaimana yang penting selesai lulus sesuai dengan waktu, syukur-syukur kita kumlot. Kan begitu. Minimal lulus, minimal. Tapi betapa banyak orang yang dikasih waktu, kesempatan, fasilitas di dunia suruh kuliah tapi menjadi mahasiswa abadi. Iya enggak? Status bangga mahasiswa. Oh iya mahasiswa. Ya, padahal sejak tahun 80 sampai hari ini menjadi mahasiswa terus. Ya masa bangga begitu? Begitu pula kita. Jadi manusia bagaimana kita husnul khotimah menemui Allah dalam kondisi ya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, nah alhamdulillah kamu betul-betul amanah keinginan orang tua terpenuhi silahkan sekarang minta apa saja. Pekerjaan nih orang tua sudah siapkan. Istri nih siapkan, carikan. Begitu. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Kalian wahai manusia telah melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Silahkan ya, udkhulu jannata rabbikum bisalam. Masuklah ke dalam jannah. Silahkan mau pilih apa saja karena sudah mengamalkan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu tujuan kita. Mardatillah, al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja untuk menggapai seperti itu bukan perkara yang mudah. Kuliah aja baru masuk beratnya luar biasa, ya enggak? Oh, saingannya banyak. Sudah masuk biaya mahal. Sudah gitu harus ujian, harus beli ini, harus belajar ini macam-macam, praktikum ini. Banyak sekali godaan rintangan. Hanya yang istiqomah. Begitu pula di dunia ini. Hanya orang-orang yang istiqomah yang akan tegar di jalan kebenaran sehingga akan mendapatkan husnul khotimah yang akhirnya masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan uh, topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang telaga. Telaga yang dimaksud bukan telaga sarangan, Mas. <laughs> Bukan telaga mana? Kita ketemu di Telaga Biru. Iya, ini pacaran ini namanya, ya. Tadi tadi eh, judulnya apa lupa lagi saya. Ha, jadi jangan diartikan bersua di telaga bukan berarti ini kencan ya bukan kencan dengan uh, orang yang ditaksir eh, uh, bukan tapi kita ya berkencan dengan kekasih kita siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau sekarang ini mau kencan malam minggu aja Masya Allah Semua dipersiapkan gitu loh Mengapa kita tidak mempersiapkan kencan kita Dengan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perlu diperhatikan ya ikhwan semuanya, akhwat semuanya, ya. Tolong persiapkan kita untuk bisa bertemu dengan kekasih. Ya. Sebelum kita mulai biasa kita murojaah e, nanti, tapi yang jelas di sela-sela itu saya akan nanti mungkin e, pindah ke topik, pindah ke topik ya. Karena saya ingin mencoba juga metode Al-Qur'an. Metode Al-Qur'an kadang-kadang begitu. mau bicara ini, bicara yang lain, balik lagi begitu. Ya, meskipun kalau dalam sistem matika penulisan kadang-kadang itu tidak tepat, tapi ada hal-hal kadang-kadang seperti itu. Baik, kita masuk dahulu ke masalah telaga. Sebelum kita bicara nanti e, bagaimana kita bersua, bisa bersua dengan Nabi saw di telaga beliau, kita sebutkan hadis tentang telaga itu. Disebutkan kata Rasulullah saw, "Haudi telagaku tuhaud masiratu syahrin." luasnya ya itu apa kesana sini apa namanya eh, panj lebar dan panjangnya itu kurang lebih kalau biasa kita misalnya itu kotak begitu ya panjangnya itu sejauh perjalanan satu bulan lebarnya juga demikian sejauh perjalanan satu bulan Lebar banget ini. Kira-kira telaga di dunia sekarang paling besar telaga terbesar di dunia telaga mana? Toba, Danau Toba bukan? Ada lagi di mana? Ada yang tahu? Waduh ini. Yang jurusannya apa? Jurusan apa kayak kayak gitu? IPS <laughs> ya. <laughs> Insya Allah cari nanti langsung ke tanya ke Mbah Google itu Mbah Kiai Google itu. Ya mungkin telaga terbesar. Ah ini baru ini kecil tapi mantap. Ya telaga terluas dan terbesar di dunia. Silakan dicari nanti. Nabi telaganya Haudi Masiratu Syahr. Kesananya satu bulan perjalanan, kesininya satu bulan perjalanan. Sangat luas. Perhatikan. Ma'uhu abyadu Dominan laban. Perhatikan. Airnya lebih putih daripada susu. Bukan susu coklat loh ya. Kalau susu coklat berarti ya keruh. Ini enggak susu putih, susu asli. Ya, airnya ma'uhu abyadu minal laban. Putih bahkan lebih putih daripada susu. Insyaallah. Kalau kita mendengar seperti ini kita langsung wah, kita membayang-bayangkan begitu. Oh kita dikasih tuh, eh Mas, itu rambutnya masya Allah hitam rambut sanslik. Oh langsung bayang kita ini, mesti cantik, mesti belum tentu. Ya, kita lihat ini nanti. Ya, kita bayangkan. Ya, warihu atyabu minal misk aroma baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Subhanallah. Mana ada sekarang air alami yang baunya wangi? Di mana? Ada nggak? Belum ada. Adakah air yang lebih putih daripada susu? Nggak ada. Ya. Sekarang susu aja ya ada yang coklat, ada yang macam-macam yang warnanya apa? Pink, ya kan? Wa ya Kizanu kanujumis sama piala-pialanya ini, gelas-gelasnya seperti ini, sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa yang pernah menghitung jumlah bintang? Ya. Gak ada yang bisa. Ya. Gak ada yang bisa. Bahkan ilmuwan hari ini pun masih bingung. Ya. Jadi betul-betul ada uh, belum tahu di alam semesta kayak apa. Gak tahu Gak? Jadi pertama adalah haudi rotus syahrin. Sejauh perjalanan satu bulan. Gak tahu seberapa itu pokoknya panjang dan lebar banget. Ma'uhu abiyatu minal laban. Putih airnya bahkan lebih putih daripada susu. Kemudian rihuhu atyabu minal misk. Aroma baunya lebih harum daripada minyak kesturi Wa kizanuhu kanujumis sama' piala-piala gelas-gelasnya disediakan sebanyak bintang-bintang di laut eh di, di langit. Man syariba minha fala yadma'u abadan. Orang yang meminum air telaga Nabi itu sekali saja tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Subhanallah. Kita hari ini ya, meskipun sekarang sudah musim hujan ya, kalau siang panas begini, minum botol-botol itu masih haus saja. Besok kita minum satu teguk saja Selamanya tidak akan pernah haus Subhanallah Buatlah sekarang Perusahaan air minum ya, Sekali minum Tidak haus satu hari Ya gitu Harganya satu teguk berapa? Satu juta Nah gitu Usah hari gak minum gak apa-apa Mana ada kalau begitu? Gak ada ya. Justru perusahaan itu bagaimana Sekali minum pengen minum lagi Biar laku keras kan gitu Kalau ini subhanallah Kemudian kata beliau, ini gambaran telaga yang kita impi-impikan. Bukan hanya seperti itu, di situ sudah berada Nabi mendahului kita. Apa kata beliau? Ini faratukum 'alal haud. Wahai kaumku, ini aku kata Rasulullah, faratukum 'alal haud. Akan datang pertama kali menunggu kalian di telagaku. Subhanallah. Orang kalau kita ditunggu pacar aja Masya Allah Malam itu e, eh, kencanya jam 8 ya. Sabtu pagi sudah lulur ya. Sudah semuanya disiapkan Nunggu sehari penuh tidak apa-apa ya. Ini kita ditunggu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Betapa banyak orang cuek Padahal disediakan berbagai fasilitas yang luar biasa Man marro alaiya syariba Perhatikan Nabi sudah standby di situ ya, Di dekat haut Siapa saja yang melewati aku Pasti dia akan minum Dipersilahkan minum Minum Man marro alaiya syariba Setiap orang yang melalui Menjumpai Menemui beliau Pasti dipersilahkan supaya minum Dari air telaga tadi Waman syariba lam yadma abadan Padahal orang yang sekali minum saja Tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya namun jangan dikira semudah itu Untuk bisa lewat ya, Di telaga Nabi menjumpai Nabi Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan Kata beliau Layaridanna alaihi akwamun Sungguh besok akan ada orang-orang yang ingin menemui melewati aku. A'rifuhum wa ya'rifunani. Aku kenal mereka. Si fulan si fulan dan mereka pun kenal aku. Artinya ini apa? Ketika beliau masih sugeng, masih hidup zaman dahulu, pernah bertemu beliau. Tetapi summa yuhalu baini wa bainahum. Tapi ternyata ketika mereka mau menjumpai aku, mau menemui aku, dihalangi mereka, dicegah, ditahan. Oh, tidak boleh. Fakul ketika melihat ini orang-orang yang saya kenal mau menjumpai saya, mengapa tidak boleh? Maka Rasulullah berkomentar, "Faqul, innahum minni." Sesungguhnya mereka itu adalah dari umatku, dari kalanganku. Fayuqal, lalu dikatakan kepada beliau, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Wahai Muhammad, sepeninggal kamu, kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Artinya mereka sebagian orang-orang itu pada zaman dahulu ada yang berbuat murtad, ada yang kembali kepada kekafiran. Maka Rasulullah menyatakan faaqulu suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Alangkah rugi, jauh, jauh orang-orang yang mengubah ya. aku artinya mengubah keyakinan agamanya sesudah aku tiada. Ini sekedar gambaran bahwasanya telaga itu betul-betul telaga yang diimpikan oleh setiap muslim, setiap pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar hadis seperti hadis ini riwayat Imam ya, Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim ada. Ya, hadis ini sahih, jelas. Dan salah satu keyakinan kita kepada yaumul akhir, keyakinan kita kepada hari akhir salah satunya adalah yakin bahwa Nabi besok memiliki telaga yang salah atau diantara sifat-sifatnya seperti ini. Ah, itu nggak masuk akal, Mas. Ya. Gak masuk akal kayak gitu, nggak usah lagi percaya Ya sudah kalau seperti ini orang orang yang tidak mau beriman ya kepada hari akhir. Padahal rukun iman kita diantaranya adalah wa tu'mina eh, wa, bil yaumil akhir. Ya. Beriman kepada hari hari akhir. Ini sekedar gambaran apa namanya? Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki uh, <clears throat> ya yang dalam tema kita kali ini adalah bersua di telaga melepas rindu dengan kekasih tercinta. Masalahnya adalah kalau tadi telaga Nabi itu masiratus syahrin, ma'uhu abyadu minal laban, wa rihuhu atyabu minal misk, wa eh, kizanuhu kanujumis sama. Man syariba lam yadma abadan. Siapa yang minumnya tidak akan uh, haus selama-lamanya. Lalu Nabi, "Inni faratukum 'alal haud." ya man marra alayya syariba wa man syariba lam yadma abadan tetapi masalahnya ada orang-orang yang besok ditolak pengin bertemu nabi pengin minum telaga nabi tapi dihalangi ya tidak diperbolehkan meskipun nabi sendiri mengenalnya apalagi nabi tidak kenal kita artinya secara person tidak pernah kenal kita hanya saja nabi melihat tanda-tanda bahwa itu umat beliau di antaranya apa? Di wajah dan setiap ujung telapak kaki dan tangan kita. Karena bekas wudhu kita. Orang-orang yang beliau kenal dan kenal beliau pun ada yang ditolak. Karena apa? Ternyata akidahnya tidak betul. Ternyata mereka tidak istiqamah di atas agama yang benar. Ternyata mereka murtad wal'iyazubillah. Ternyata mereka membuat ya, agama-agama, aliran paham, ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Suhkan, suhkan liman ghayyara ba'di kata beliau. Jauh, jauh tidak boleh mendekat ini. Ya. Karena mereka telah mengubah sepeninggalku. Mengubah apa? Mengubah keyakinannya, mengubah ibadahnya, mengubah uh, amalan-amalannya yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah kalau kita betul-betul menginginkan telaga Nabi bisa minum ya nikmatnya air yang seperti itu maka apa yang harus kita lakukan maka saya bacakan di sini agar kita betul-betul berupaya dapatkan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa rukun Islam kita ada lima yang pertama dua kalimat syahadat nah dua kalimat syahadat ini ada syahadat tauhid yang sudah dibahas dahulu oleh Ustaz Amir ya tentang ma'rifatullah, kemudian syahadat Rasul sekarang, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita jujur kalau kita sungguh-sungguh ingin bertemu Nabi di telaga beliau, ingin meminum ya, segarnya, nikmatnya air telaga beliau, maka mari kita introspeksi. Kita lihat, sudahkah kita memenuhi syarat untuk bisa bertemu beliau di telaga, minum air telaga beliau? Mari kita lihat syahadat Rasul kita. Karena ketika kita bersyahadat Rasul ada syarat-syarat agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Agar kita tetap istiqamah menjadi seorang muslim di atas Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini bagaimana kita tetap sampai akhir hidup tadi husnul khatimah Mari kita perhatikan di antaranya syurut syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Syarat-syarat agar syahadat Muhammad Rasulullah kita betul-betul diterima, sah dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul kelak menjadi hamba-hamba Allah yang berkenan bertemu Nabi di haud atau telaga beliau dan berhak meminum air telaga beliau. Sebelum kita mulai Ini ada iklan <laughs> Iklan dulu tadi pengen saya <clears throat> Sekarang hari apa mas? Aha, tanggal pinten? Ladala Mesti lali Tanggal berapa mas? Berapa? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Kok Yahmi ini mas tanggal terlulikur. itu? Tanggal berapa mas? Hah? Kalau saya tanya di sini, kalau saya tanyanya di meja kuliah iya, karena kurikulum ah, kalender akademiknya itu pakai tahun Masehi. Kalau di rumah Allah Muslim sadar nggak tadi makanya saya tanya manusia mas manusia muslim mas muslim lo kok di sini saya ulang lagi tanggal pinten mas terulikur Innalillahi wa inna ilaihi rajiun saya ingin kita sadar selalu sebagai seorang muslim ini kita ibadah, Mas. Ya, jangan lupa. Tanggal berapa sekarang? Pertanyaan saya. Telung puluh apa, Mas? 30 apa? Muharram. Wah, telung puluh safar astagfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. Kecepatan, Mas. Korupsi sebulan itu. Ya. Sekarang ini saya juga bingung terus terang. Ya, karena saya tidak melihat hilal kemarin. Jadi ada sebagian kalender sekarang tanggal 30. Muharram. Ada sebagian kalender sekarang tanggal 1. Tidak apa-apa selisih seperti itu. Yang jelas kita tahu tanggal 30 Muharram boleh atau tanggal 1 Safar silahkan. Ya, betul. Kalau tanggal 23 salah masjid Faham? Jadi saya ingin begitulah hidup. Kadang-kadang kita kalau di masjid ingat ibadah, tapi kalau di jalan lupa kalau kita seorang muslim. Iya, bayi ya. Contoh jujur saja, tadi siapa yang melanggar lampu merah? Jujur saja. Kesusu jadwalnya tahan jam 9, jam 10 baru datang. Mesti kesusu ngebut, merah bablas. Lupa kalau dia seorang muslim di jalan pun beribadah, Mas. Termasuk ini tanggalan. Seorang muslim hendaknya selalu sadar kita ini punya kalender, Mas. Ya kalau di kantor itu kebutuhan, pekerjaan kebutuhan tidak apa-apa kita tahu itu. Enggak apa enggak boleh? Boleh karena kebutuhan. Tapi kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu sadar mas kita ini seorang muslim punya kalender sendiri. Kalau bukan kita siapa yang mau pakai? Mulai dari pribadi-pribadi seperti ini insya Allah nanti lama-lama. Kalau saya jadi presiden kalender saya ubah dari hijri. Kemarin telat saya soalnya. Insya Allah mudah-mudahan eh, episode ke depan. Lu iya, setuju nggak kalau kita saya jadi presiden saya ubah jadi kalender hijriah. Setuju nggak? Ya kalau nggak setuju, macam mana orang muslim? Setuju dong. Setuju nggak? Maksud saya saya jadi presiden loh. <laughs> iya. Jadi begitu, Gey. Ini terserah. Ya, jadi monggo yang jelas ini kita ingat sekarang. Tahunnya berapa, Mas? Seribu empat ratus 1436 Hijriah, Masya Allah Ini sekedar iklan. Jadi kita kembali ke syurut syahadati Allah eh, anna Muhammadan Rasulullah. Ini penting. Betapa banyak jujur saja kaum muslimin mengaku dirinya muslim. Tapi dia ternyata jauh dari aturan agama Allah. Termasuk tadi, Mas, saya UGM. Iya, tapi nggak pernah taat sama aturan UGM. Kira-kira di DO ndak itu? DO dia. Ya, nggak diterima. Meskipun dia ngaku, ya saya punya ini kartu Mas. Iya, tapi kalian tidak pernah ini, tidak pernah itu nggak pernah atur aturan, iya nggak diakui akhir, Ya, iya. begitu pula kita meskipun KTP kita, tapi nggak tahu. Aduh, repot juga nanti kalau di KTP nggak ada agamanya. Eh, salam Muhammad, buktinya mana? Loh, nggak ditulis agamanya? Ditulis nggak masih? Di KTP? Tulis. Kalau saya jadi presiden, tulis. Ya. Harus ditulis. Ya. Masing-masing agamanya. Kita lanjut. Asyaratul awal ini tolong dicatat, ya, penting sekali. Syarat pertama, meskipun sering kita dengar di buku-buku banyak dibaca ini, di buku banyak ya, tapi kita kita mari kita sadari lagi. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar, kadang apal tapi nggak sadar kita. Ya, termasuk surat Al-Fatihah misalnya nanti. Apal semuanya di sini, tapi sadar nggak itu doa. Dan di situ ada konsekuensi nanti di sini. Setiap hari kita baca surat Al-Fatihah 17 kali minimal. Sadar nggak yang kita baca itu? Kita buktikan nanti di sini. Makanya kita ngulang-ulang seperti ini penting. Meskipun sudah tahu, tapi sadar enggak kita? Yang pertama, al-i'tirafu bi risalatihi wa i'tiqaduhu e, wa i'tiqaduhu batinan fil qalb. Yang pertama, syahadat kita bersaksi, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Maksudnya apa? Bukan sekedar ucapan lisan, tapi yang paling penting yang pertama pengakuan akan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama pengakuan, yang kedua keyakinan, mengakui dan meyakini apa kenabian dan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seseorang mengatakan wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah diyakini dalam hati, aku mengakui dan aku meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah. Harus begitu. Ya, dalam hati kita harus begitu. Lisan kita ngomong, hati kita meyakini seperti itu. Yang kedua, an-nutqu bidzalika wal i'tirafu bihi zahiran bil lisan. Tadi diucapkan Mas, bukan sekedar diyakini, tapi diucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah harus diucapkan. Ada orang misalnya meyakini Nabi sebagai Rasul, tapi tidak diucapkan, maka ini belum, belum diterima, belum sah syahadat. Ya, diucapkan secara lahiriah dengan lisannya, kecuali saudara-saudara kita yang bisu beda. Ya, kalau yang tidak bisu maka wajib mengucapkan, wajib mengucapkan. Yang kedua, al-i'tiraf ya bi risalati wa i'tiqaduha fil qalb, mengakui dan meyakini dalam hati yang kedua, mengucapkan secara lahir dengan lisan. Yang ketiga, al-mutaba'atu lahu bi ay ya'mala bima jaa'a bihi min al-haqq wa yatruka ma nahaa anhu min al-batil. Yang ketiga, mengikuti beliau. Ingat, mengikuti beliau dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Intinya mengikuti. Di antara dalilnya, silakan dibuka dalam surat Ali Imran ayat 31. Ini di antara dalil umum yang wajib diketahui. Mengapa kita wajib mengikuti Nabi? Ini dalilnya. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian wahai umat manusia, tuhibbunallah mencintai Allah fattabi'uni bukti cinta orang kepada Allah wajib ittabi'uni ikuti aku kata Rasul bukti cinta setiap orang mengatakan dia cinta kepada Allah buktinya apa mencintai eh, maaf mengikuti nabi jadi kalau ada orang mengaku cinta Allah kok tidak ngikut Nabi berarti cintanya bohong, cintanya palsu. Mana dalilnya ini? Kul katakan oleh Muhammad kepada semua orang. In kuntum Allah jika kalian mencintai Allah, orang-orang kafir Quraisy itu pun mengaku dirinya cinta Allah. Termasuk kita, barangkali orang yang mengaku dirinya cinta Allah, ittabi'uni, ikuti aku kalau kalian cinta Allah. Syaratnya apa? Ittabi'uni. Yuhibbukumullah. Pasti. Jadi syaratnya bilang cinta Allah, iya, ikuti Rasul. Kalau sudah ikuti Rasul, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita mencintai Allah, mengikuti Nabi, dapatnya apa? Cinta Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurun rahim. Dan Allah sungguh Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang. Di dalam kalimat tadi Al eh, Ali Imran ayat 31 perintahnya fattabi'uni. Perhatikan. Di dalam bahasa Arab itu fi'il amr namanya. Fi'il amr sesuai kaidah usul ya. Al aslu fil amri yufidul wujub. Setiap perintah Allah dan Rasulnya itu hukum asalnya memiliki makna wajib. Berarti kita wajib mengikuti Nabi. Yang ketiga, bahwa ittabi'uni di situ kalimatnya mutlak ikutilah aku kata Nabi. Apa yang diikuti? Semua ajaran Nabi, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, etikanya, semuanya ikuti Nabi. Tidak terkecuali. Saya ikuti Nabi akidahnya aja enggak, ibadahnya saya enggak, muamalahnya enggak. Ittabi'uni, tidak ada kaitnya, tidak ada batasannya. Mutlak di situ. Semuanya kita ikut Nabi. Tentu saja dalam urusan ibadah Adapun dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah kebiasaan antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Oh kalau begitu apakah kita waduh kalau harus semuanya ikut nabi, nabi makan apa? Kurma, makan susu, makan roti. Apakah kita harus itu? Enggak. Itu kembali kepada urusan duniawi. Ya kalau kita di Indonesia makan apa? Nasi. Ya, makan ini mungkin apa? Sagu, silahkan. Baju apakah baju harus sama? Baju pada zaman Rasulullah itu pakai izar, tahu izar? Sarung dan rida. Rida itu bagian atas yang tidak dijahit. Apa kita mau seperti itu? Orang pakai ihram itu loh, baju ihram. Mau? <laughs> Kebiasaan orang secara umum begitu. Kita enggak. Pakai silahkan. Pakai hem boleh enggak? Boleh. Pakai apa lagi ini? Baju koko silahkan. Pakai jubah monggo. Oh pakai. Yang penting pakai baju. Eh, kalau enggak pakai baju enggak boleh. Eh. Yang penting tidak melanggar kaidah syariat tadi. Ada kaidah-kaidah umum. Nanti ada disebutkan kaidah baju misalnya. Tapi secara mode Terserah. Ya. Kopiah misalnya. Apakah harus putih? Enggak. Hitam begitu juga boleh. Yang begini juga boleh. Enggak masalah. Kadang-kadang kita ini keliru dalam memahami. Selama tidak bertentangan dengan ya ada hukum-hukum tertentu. Enggak masalah. Ya. Jadi itabiuni di situ bersifat apa? Umum. Ya, semuanya. Ini penting. Yang keempat. Kalau tadi mengikuti yang keempat. Kita sama sama presentasinya. Mungkin ya Oh, gitu, okay. Yang ke empat, tasdiquhu fi ma akhbara bih min amrin wa nahyin wa ghuyubin madiyatin wa mustaqbalatin wa ghairi dhalik. Membenarkan seluruh berita dari beliau. Apapun yang beliau sampaikan kita benarkan. Meskipun kadang-kadang bertentangan dengan apa? Hawa nafsu bertentangan dengan akal pikiran kita. Secara logika karena begitu. Maka apapun yang disampaikan oleh Nabi wajib kita terima. Meskipun bertentangan dengan logika kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, wajib diterima. Contoh, pada kiamat itu dibentangkan jembatan jembatan sirot yang sangat licin ya, tajam lebih tajam daripada pedang dan lebih kecil daripada rambut. Masuk akal enggak di di benak kita? Masuk akal enggak, Mas? Enggak bisa. Tapi kita wajib sami'na wa amanna. Kita mendengar, kita wajib tak beriman. Besok pada hari kiamat matahari itu diturunkan di atas kepala kita sejarak satu mil. Ya, e, sejarah satu satu mil atau sejarah satu e, pena ya karena di situ nanti kalimatnya ya bisa berajak satu mil atau satu satu pena aja pena e, ini berapa nggak panjang nggak panjang kira-kira mau sekarang ini aja mas matahari ini kalau sudah agak e, musim apa tertentu panasnya luar biasa mana mungkin itu didekatkan satu mil ya mungkin Allah berkendak nggak masuk akal orang-orang mungkin fisikawan mungkin nggak terima itu ya. Tapi kalau kita kita terima, berarti kita lebih cerdas dari orang mereka. Mereka nggak nyambung otaknya, kita nyambung. Loh iya, seorang muslim itu orang yang cerdas. Iya nggak? Iya. Jujur saja, orang-orang seperti itu ahli cerdas semua itu yang dipikir apa? Dunia. Kita bisa tembus ya, ya, ruang dan waktu. Ketika mereka bicara hanya itu hanya mereka ruang angkasa itu ruang angkasa dunia saja, Mas. Kita ini tembus ya, tembus ruang dan waktu di dunia. Mana akhir? Lebih cerdas kita daripada mereka. Ya. Di antara dalilnya adalah ala ta'manunani wa ana aminu man fis sama. Ini pertanyaan pengingkaran. Emangnya kalian tidak percaya sama saya kata Rasulullah. Padahal saya ini orang yang dipercaya oleh zat yang ada di langit yaitu siapa? Allah. Aku ini kata Rasulullah kepercayaan Allah. Mengapa kalian tidak percaya? Hanif bin Ajib. Kalau ada orang tidak mau taat sama Nabi, tidak percaya kepada Nabi, sementara lebih percaya pada orang padahal nabi itu kepercayaan siapa Allah Subhanahu wa taala ala ta'manunani wa ana aminu man fis sindiran peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini penting kalau ada orang dan banyak jadi kalau kita bicara seperti ini tetap berlaku hadis Nabi dulu dia eh, beliau menyampaikan kepada orang-orang kafir yang tidak percaya kepada beliau sekarang bisa jadi hatta orang-orang yang mengaku muslim pun banyak menolak hadis ya enggak Hadis sahih ditolak karena bertentangan dengan akal mereka. Kita sampaikan ini ayat eh, hadis. Hadis ini sahih. Sahih Bukhari Muslim. Tapi mereka karena dibangun dengan logika, dibangun dengan akal, meskipun hadis bahkan bukan hadis, ayat Al-Qur'an pun kalau bertentangan dengan akal mereka ditarik-tarik ya, disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Itu masih ada sampai hari ini. Nah, orang-orang seperti ini yang perlu kita ya waspadai ya dan banyak hati-hati. Syarat kelima, kalau tadi sudah membenarkan semua berita. Ya, semua berita dari Nabi kita kita terima. Sami'na wa amanna. Kami dengar, kami beriman. Titik. Meskipun itu bisa diterima oleh akal kita, bisa kita pahami atau tidak, pokoknya dari Nabi. Makanya Abu Bakar As-Siddiq digelari As-Siddiq. Semua yang datang dari Muhammad saya terima, apapun dia. Subhanallah. Maka tidak bisa, tidak ada orang yang bisa mengalahkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Yang kelima. Yang kelima, mahabbatuhu ashadda ma, eh, mahabbatuhu ashaddu min mahabbatin nafsi wal mali wal walidi wal waladi wal nasi ajma'in. Kita wajib mencintai beliau. Melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, kepada anak, orang tua, harta dan seluruh manusia. Kita boleh cinta sama diri sendiri nyatanya. Ya, kita kalau lapar kita makan, cinta sama diri. Ya. Kita kena panas sedikit hitam aja, oh dilulur. Apalagi yang ibu-ibu ribut sudah, ada jerawat satu aja bingung sudah. Cinta dia sama diri. Sama hartanya iya. Di dijaga hartanya. Sama orang tua jelas kita cinta orang tua, kita cinta anak, Wenas, ajmain cinta istri, cinta siapa, teman dan seterusnya. Tetapi kita tidak boleh mencintai mereka semuanya melebihi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum. Perhatikan kalimatnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidak sempurna iman kalian sebelum kalian menjadikan aku lebih kalian cintai daripada ya uh, orang tua, anak dan semua manusia. Dan kalau kenyataannya banyak. Contoh ya. Contoh orang yang lebih mencintai dirinya sendiri daripada cinta Nabi. Contohnya apa? Nabi memerintah kita sholat berjamaah. Tapi dia dengan sengaja tidak mau sholat jamaah aduh capek, aduh ngantuk. Berarti dia lebih cinta dirinya daripada cinta Nabi. Orang kalau cinta Nabi, mesti dia akan taat pada perintahnya. Mas, beliin uh, eh, esteler deh, iya. Beliin ini, iya. Kalau kekasihnya bilang begitu semua dituruti. Tapi mengapa kekasih dia yang sesungguhnya itu Nabi saw tidak dituruti? Berarti dia belum menganggap Nabi sebagai kekasih. Ini perlu diperhatikan termasuk orang tuanya. Orang tuanya bagaimana contohnya? Le, tukang rokok le. belikan rokok le, ya, nak gitu. Nak, belikan rokok. Ini ujian berat bagi Anda. Lebih cinta Nabi atau cinta orang tua? Saat itu buktikan Anda lebih cinta Nabi. Maaf Pak, saya tidak bisa beli rokok. Selesai. Jawab dengan santun, maaf Pak, saya tidak mau beli rokok. Berani nggak seperti itu? Ini bukti Anda lebih cinta Nabi daripada cinta orang tua. Tapi kalau, aduh saya takut nanti kalau saya nggak belikan saya nggak dikasih duit. Berarti lebih cinta orang tua daripada cinta Nabi. Padahal ini melanggar. Ini contoh aplikasi saja, nggak usah nggak usah dalam-dalam, yang kecil-kecil saja. Ya, yang kecil-kecil saja. Contoh yang lain, sekarang wanasi ajmain. Ya. Kita punya pacar sekarang. Setelah ngaji ini, Pacar malam Ahad besok minta ngejak kencang. Buktikan Anda lebih cinta Nabi apa cinta kepada pacar. Setelah ngaji ini putus. Mau nikah? Kalau ndak putus. Saya punya kekasih sekarang. Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lu katanya tadi bersua di telaga. Ya, melepas rindu dengan kekasih tercinta. Kalau pengen bertemu Nabi, seperti tadi tidak ditolak, sekarang tolak dulu pacar Anda. Ya. Ada dua pilihan saja. Ya. Pergi dariku atau jadi istri atau suamiku. Pilih. Wah, kalau menikah sekarang nggak siap ya sudah, pergi sana. Keras harusnya begitu. Meskipun habis itu nutup pintu nangis semalam. Enggak apa-apa. Buktikan lebih cinta Nabi. Enggak apa-apa namanya juga perasaan ya kita berat seperti tapi harus berani. Kadang-kadang kita nggak berani, apalagi laki-laki. Laki-laki harus tegas, berani begitu meskipun nangis. Ya. Iya tidak iya, apa-apa. Ya wajar wong waduh berat juga, udah cantik begini iya. Tapi kalau nggak siap ini kayak dosa. Berarti kita lebih cinta dia daripada Nabi saw. Katanya, "La yaminu ahadukum hatta aku haba ilahi min walidhi wa waladhi wa nasi ajmain." Terus itu orang lain tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan ini lepas. Ya, harus berani. Ini mumpung tahun baru, ya masih greng-greng begini semangat gitu ya. Jadi eh, eh, buktikan. Jadi kalau kita ingin eh, apa namanya? ingin ingin bersua dengan kekasih tercinta ya, ya harus ada konsekuensinya. Tidak mungkin, Mas. Kita pengen kaya tapi kita malas-malasan, tidak bisa. Pengen masuk surga nggak mau ibadah, tidak bisa. Pengen mendapat kekasih tercinta besok, lepaskan kekasih-kekasih yang lainnya. Siap? Siap? Astagfirullahaladzim, kayaknya berat deh. Mending tadi nggak ikut pengajian saja saya. <laughs> Aduh, ini hari ini harus mutus cinta bagaimana? Buat kalimat sulit sekali. Ya. Apa ini sulit? Ya, langsung SMS atau apa? Hari ini putus hijab berarti besok nyambung lagi dong ya nggak gitu hari ini selamanya putus ya kecuali satu siap sekarang juga jadi istri saya ya begitu pilihannya siap ya tolong yang eh, sekarang masih punya pacar ya kita tidak basa-basi kalau memang pilih kekasih tercinta yang siap di telaga atau kekasih yang justru membuat seseorang terjerumus ke dalam neraka. Walaiyadzubillah eh, bahkan saat itu Umar ibnul Khattab pernah berkata, "Ya Rasulullah, la anta habu ilayya min kulli shayin illa min nafsi." Suatu kali Umar, ini Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, la anta habu ilayya min kulli shayin illa min nafsi. Sungguh engkau baginda ya Rasulullah, orang yang paling aku cintai melebihi segalanya kecuali kepada diriku. Artinya dia lebih cinta dirinya. Mendengar seperti itu apa kata Rasulullah? La walladhi nafsi biyadi. Oh tidak wahai Umar, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Hatta aku haba ilaika min nafsi. Sebelum kamu lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Subhanallah, ditegur dengan keras, dengan sumpah oleh Nabi saw alaihi wasallam. Kurang apa Umar ini cintanya kepada beliau? Jelas tapi masih ada lebih cinta kepada dirinya sendiri. Ditegur dengan keras dengan sumpah, la walladhi nafsi biyadi. Hatta aku nahaba ilaika min nafsik ya Umar. Maka ini penting kiranya. Faqala lahu Umar, ya, fa innahul Kemudian uh, beliau mengatakan al-an uh, fa innahul an wallahi ya kalau begitu sekarang, wallahi la anta habu ilayya min nafsi. Sekarang engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Baru Nabi berkomentar, "Al-an ya Umar." Sekarang betul Umar. Artinya apa? Jamaah yang saya muliakan, ini ujian bagi kita. Dan kalau kita lihat kenyataan yang terjadi di masyarakat kita ini, betapa orang sudah tidak sama sekali mencintai Nabi, bahkan banyak. Contoh gampangannya, ketika disebut ya, hadis Nabi langsung sinis Hati-hati ya, ya, orang menolak hadis atau menolak Al-Qur'an dengan sinis itu bisa kufur. Meskipun dia mengaku Islam. Meskipun dia mengaku Islam. Tapi di sisi Allah, naudzubillah min dalik nilainya bisa kufur dia. Hati-hati. Tidak boleh istihza, tidak boleh mengolok-olok, menertawakan ayat atau hadis. Dan ini saya kadang-kadang dengar masih. Maaf bahkan sebagian mubalik ya lucu-lucu tapi kebablasan ketika baca ayat atau baca hadis diketawain contoh misalnya adalah maaf dan ini hadis ini sahih ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar pakaian yang melebihi mata kaki ya maka itu di neraka kadang-kadang orang sinis mendengar hadis ini hadis ini sahih dalam riwayat Imam Bukhari masa orang sekarang kemudian dia malah dicincing-cincing kayak gitu kan. Saya ini juga begini begitu, masya Allah. Ada orang lewat dinyek, ya. Termasuk orang pelihara jenggot di sinisin, ya, di apa? Dilecehkan, dihina. Kalau dia ya mungkin menertawakan maaf karena jenggotnya lucu cuma tiga biji misalnya. <laughs> Lalu dia ketawa karena lucu tiga bijinya, ini dosa. Tapi dosanya tidak segede kalau dia meng menertawakan karena jenggotnya, karena pelihara jenggot. Ini bisa kufur bisa bisa kufur karena ini sunnah Nabi karena ini ajaran Nabi ya apalagi menuduh ini dan itu dan seterusnya ini kadang-kadang terjadi di masyarakat kita betul-betul terjadi kalaupun kita belum mampu jangan menertawakan orang lain jangan menjelekkan orang lain orang lain wong dia menegakkan agama kok tidak eh, kok malah ditertawakan ini terjadi saat ini maka hati-hati kalau tidak mampu berdoa kepada Allah ya Allah berilah aku kemampuan untuk bisa mengikuti sunnah ini penting karena sunnah Nabi jangan dilecehkan tidak boleh. Ini contohnya. Jadi kita wajib mencintai Nabi ya, melebihi cinta kita kepada siapapun. Termasuk kepada istri. Contoh tadi ya. Kalau tadi kepada orang tua, eh kepada anak sekarang misalnya. Anak kita pacaran. Kemudian kita malah bangga. Wah, anak tahu nggak? Anak saya itu ya, dijadikan pacar oleh anaknya jenderal. Wah. Kemudian dibiarkan di dikasih fasilitas di ini. Berarti dia lebih cinta anak daripada cintanya kepada Nabi. Padahal anaknya berbuat maksiat. Contoh lebih cinta kepada istri. Ya, lebih cinta kepada istri. Ya, apa nih contohnya? Apa contohnya? Ini yang yang belum beristri. Ada nggak yang belum beristri atau sudah beristri semuanya? <laughs> ya. Apa contoh? Istri misalnya dia minta eh, hal-hal e, yang haram misalnya. Atau contoh gampang saya misalnya Suami deh, suami misalnya, suami e, istri lebih mencintai suami daripada Nabi. Apa contohnya? E, disuruh belikan minuman keras misalnya. Biasanya suami nih, dek, saya lagi pengen mabuk, iya. belikan minuman keras. Ya, sang istri saat itu harus siap. Pilih Nabi atau pilih suami. Ya. Kalau dia pilih suami, ya berarti lebih mencintai suami. Padahal dia berbuat maksiat. Ya, ini contoh seperti itu dan banyak. Ya, belum lagi contoh misalnya sang suami kadang-kadang bertekuk lutut di ya, ketiak istrinya. Mas, mas kan pejabat. Ya. Apalagi mungkin eselon berapa paling tinggi? Eselon satu. Menteri itu eselon berapa? Ya pokoknya pejabat deh. Ya, masa pejabat motornya butut, mobilnya zaman jadul itu kan. Beli yang baru dong. Dek tahu sendiri lah gaji abang ini seberapa gitu, gaji mas ini berapa. ya lah kayak pura-pura nggak tahu aja. Ya. Itu kan orang pejabat baru kemarin sore sudah mobilnya bagus, rumahnya bagus. Kan nggak ketahuan itu. Nah, lebih cinta istri apa lebih cinta Nabi Shallallahu Alaihi Dan ini konon katanya banyak. Konon, saya nggak tahu, saya belum pernah survei soalnya. Ya, konon katanya banyak. Seperti ini. Ini biasanya salah satunya karena apa? Dia lebih mencintai istri daripada mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu diperhatikan. Seorang muslim ya, kalau dia ya sudah kalau abang tidak mau belikan mobil saya pulangkan aja ke orang tua. Ya sudah pulang sendiri. Ya. Nggak usah saya pulangin, pulang sendiri saja. Saya cari lain lagi. yang begitu. Jadi harus, harus tegas, harus berani seperti ini. Ya. Dalam rangka apa? Lebih mencintai Nabi daripada mencintai orang lain. Yang keenam sekarang. Ini penting. Taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin minan nasi kainan man kana wal amalu bi sunnati sallallahu alaihi wasallam mendahulukan ucapan beliau daripada ucapan setiap orang siapapun dia. Ucapan Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Habib, Pak Syekh, Pak Imam, Pak Presiden, ya. Pak Dukuh, Pak RT apalagi. Kalau bertentangan dengan ucapan Nabi, dahulukan ucapan Nabi. Dahulukan ucapan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih Jangan sekali-kali mendahului Allah dan Rasul. Termasuk adalah ketika kita mendengar hadis. Kalau sudah ada hadis yang disampaikan, ya, idza sahhal hadisu kata Imam Syafi'i, fahuwa madhabi. Jika ada hadis yang sahih maka itu pendapatku. Buang pendapatku jika bertentangan dengan hadis yang sahih. Mengapa? Imam Syafi'i orang pandai, tidak mau, tidak tidak berani mendahului pendapatnya, mendahulukan pendapatnya dari pendapat Nabi. Subhanallah. Jadi kalau ada orang mengaku bermadhab Imam Syafi'i, maka dia pasti benar. Imam Syafi'i itu madhab yang paling benar. Mengapa? Karena aku sudah rujuk ketika aku masih hidup dan sesudah aku mati. Subhanallah. Orang cerdas seperti itu. Seandainya dahulu ketika beliau masih hidup berpendapat, ternyata pendapatnya keliru, ada hadis yang lebih sahih dan pendapatnya hadis ini benar, maka beliau sudah rujuk. Makanya keliru kalau orang bermadhab syafi'i, misalnya pendapat beliau yang keliru diikuti, salah dia tidak ikut mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sudah rujuk, kalau ada pendapatku yang salah bertentangan dengan hadis, lempar dan aku ikut pendapat pendapat hadis tersebut. Subhanallah, ini orang cerdas luar biasa. Dia sudah memberikan antisipasi sejak beliau masih hidup. Luar biasa. Kalau kita jujur demikian. Jadi tidak boleh mendahului ucapan Nabi dengan ucapan siapapun. Tidak peduli. Itu orang tua saya. Tidak peduli. Itu kiai saya. Tinggalkan. Itu imam saya. Oh, nggak usah diperdulikan. Jangan takut. Ya. Karena imam kita, teladan kita adalah Nabi saw Kemudian yang ke sembilan di sini, eh, yang ketujuh maksud saya, ta'zimuhu wa tauqiruhu wa ihtiramuhu wa, ijlil, wa ijlaluhu wa i'zamuhu dan seterusnya ya. Artinya kita wajib menghormati, mengagungkan beliau. wajib menghormati dan mengagungkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pokoknya wajib oleh karenanya ini penting agar kita uh, tidak salah jalan maka penting kiranya memahami hal, -hal seperti ini. Nanti silakan uh, dibuka dalam buku-buku yang berkaitan dengan masalah Eh, konsekuensi atau syarat-syarat kita agar eh, apa syahadat Rasul kita agar itu sah dan diterima. Ada tujuh tadi. Jadi kalau ada orang mengaku seorang Muslim, mengaku pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dalam prakteknya dia belum memenuhi tujuh syarat ini, maka hendaknya dia segera introspeksi Sudahkah saya memenuhi tujuh syarat ini? Agar apa? Agar kita nanti bisa bersua, melepas rindu dengan kekasih tercinta, bersua di telaga. Kalau tidak, maka suhkan, suhkan ya, liman ghayyara ba'di, kata beliau. Jauh, gak bisa. Dan tentu saja itu tanda bahwa dia tidak selamat begitu. Ya, tanda dia tidak tidak selamat. Ini nanti bisa dibaca eh, uh, eh, masalah-masalah seperti ini di dalam buku tentang tauhid biasanya. Uh, di antaranya ini ada buku bagus Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid. Ada buku tentang Al-Qaulul Mufid tentang eh, dalil-dalil eh, tauhid. Di antaranya adalah tentu saja syahadat itu ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. sebelum kita lanjutkan, kesimpulannya bahwa konsekuensi ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat ar-rasul apa konsekuensi kita ketika kita bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah konsekuensinya taatuhu fi ma amara melaksanakan perintah beliau wa tasdiquhu fi ma akhbara membenarkan seluruh berita dari beliau wa tarku ma anhu wa meninggalkan seluruh larangan beliau wa alla ya'budallaha illa bima balaghana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi melaksanakan perintah beliau menjauhi larangan beliau membenarkan berita dari beliau yang keempat kita hanya beribadah dengan cara yang beliau sampaikan kepada kita tidak boleh beribadah meskipun niatnya ikhlas dengan cara masing-masing tidak boleh cara harus sesuai dengan tuntunan beliau. Yang kelima, wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin minan nasi kainan man kana. Mendahulukan ucapan beliau, mendahulukan ajaran beliau, mendahulukan pendapat beliau daripada pendapat setiap orang siapapun dia. Dan ini diantara yang terjadi banyak di masyarakat kita lebih mendahulukan ucapan orang tokoh kiai, syekh, ustadz, imam, guru daripada ucapan Nabi. Banyak enggak? Banyak. <clears throat> Mas, hadisnya begini loh. Wah, itu kan hadis Nabi. Pak kiai ku begini kok. Ya. Iya. Ah, itu kan hadis Nabi. Ini kebiasaan seperti ini, Mas. Berarti dia mendahulukan kebiasaan dan itu banyak kalau tidak percaya silahkan nanti masing-masing ketika pulang ya dilihat ritual-ritual ibadah-ibadah adat-adat yang terjadi di masyarakat. Coba disampaikan ayatnya, coba disampaikan. Tapi Mas, ini kan adatnya begini, iya kan? Iya enggak? Tapi kan bahan bahasa dulu begini, iya enggak? Ya, eh, kalau nggak percaya buktikan. Ya, tapi hati-hati. Kalau tidak nanti dipukul. Ya. Oke. Nanti akhirnya. Masih masih ya. Oke. Baik. Nah, ini tentu saja ketika kita bersyahadat Rasul tadi ada tujuh Eh, syarat yang harus kita perhatikan dan aplikasinya sebenarnya banyak. Aplikasinya banyak. Nah, insyaallah taala nah ini kita iklan lagi. Nah, kita iklan lagi sambil kita merojak. Eh, merojak. Sebelum kita lanjutkan nanti saya sampaikan beberapa aplikasi untuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin bertanya, kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Sekarang mulai harinya, hari apa? Sepakat hari Senin karena dalam hadis disebutkan ya eh, zaka atau zalika yauma wulidtu fihi wa yauma unzilat ya alayya an Jadi di antara eh, disebutkan jelas kalau beliau jelas lahir pada hari Senin. Sebagian ulama menjelaskan siang hari. Mengapa? Karena yaum. Ya, yaum berarti siang. Ya, sampai seperti itu. Jadi ini sepakat. Kalau ini tidak ada perbedaan. Sepakat bahwa beliau lahir pada hari Senin. Yang kedua, tanggal berapa? Eh, bulannya dulu, bulan dulu, bulan. Hah? Yakin? Yakin? Sekarang mana? Dari mana Mas? Sampai yakin? Pernah meneliti sejarah? Dari nggak kok yakin dari mana tahunya? Al-Qur'an ada nggak menyebutkan Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal? Kok tak kok yakin? Hayo. Hadis mana hadisnya? Gak ada. Kalau nggak ada mengapa kita yakin? Gak mungkin kita yakin kalau nggak ada dasarnya. Katanya. Ah, katanya bulan Rabiul Awal. Para ahli, peneliti, para ulama pun tidak yakin Masa antum bisa yakin? Aneh saya saya Iya. Berarti sebenarnya kita ini kadang-kadang sebenarnya nggak yakin sih, cuman iya ya coba sebenarnya kalau jujur yakin nggak? Nah yakin kalau ditanya mana dasarnya? Nggak tahu lo kok yakin? Nggak mungkin yakin kalau kita tidak punya dasarnya. Para ulama berselisih pendapat. Ya, para ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang berpendapat bulan Ramadan. Nah, ada yang berpendapat bulan Rajab. Ada yang berpendapat bulan Rabiul Awal. Itu pun mereka belum sepakat sepenuhnya. Meskipun pendapat yang masyhur dikatakan pendapat yang umum di kalangan orang banyak. Perhatikan di sini. Ya, silakan nanti saya baca ini di kitab Lataiful Ma'arif tulisan Ibnu Rajab. Ya. Kata beliau, kebanyakan orang itu memilih bahwa beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Tapi ingat bahwa ini belum disepakati dan belum bisa dipastikan. Hanya kebanyakan memang ya kemungkinan beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Berarti kita ya begitulah pendapat kebanyakan orang. Bahkan ada yang berpendapat bulan Rajab pada bulan Ramadan. Sekarang eh, berarti kalau kita peringati bulan Rabiul Awal sesungguhnya itu belum pasti. Belum pasti kok diperingati. Nanti dulu. Ya. Belum lagi peringatannya kan. Ini kita tidak bicara itu. Sekarang tanggalnya berapa? Ayo sekarang mau mikir sekarang mau jawab sekarang. Antum mesti mikir sekarang mau jawab. Tanggal berapa? Enggak ada yang berani jawab. Sudah, katanya tanggal berapa? Iya, katanya gitu sekarang. Katanya tanggal 12, soalnya antum juga nggak tahu kok. Ya nggak? Iya, begitu cara ilmiah menjawab. Kalau antum menjawab tanggal 12, mana buktinya? Ya, kata ya katanya dong, katanya tanggal 12. Harus begitu. Begitu pula di sini. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak dipastikan tanggal berapa, tidak ada yang tahu. Yang lain mengatakan dipastikan. Itu ada yang mengatakan tanggal 2, ada tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, 17, 18, 22, masing-masing punya pendapat. Ya. Tetapi menurut jumhur ya, jumhur ulama beliau tanggal 12. Meskipun ini juga masih diperselisihkan, belum dipastikan. Yang jelas hari Senin kemungkinan besar tanggal 12 kan gitu ya. Dan kemungkinan bulan Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa, Mas? Tahunnya. <laughs> Yang jelas ini yakin. Ulama sepakat tahun gajah. Ulama sepakat tahun gajah. Masalahnya tahun gajah itu itu kan istilah tahun. Nanti berbeda lagi. Apakah pas tahun gajah penyerangan itu ataukah sebelum dan sesudahnya? Ini khilaf lagi. Ulama berpendapat ada yang mengatakan ya 50 hari sesudah penyerangan itu tentara Abroha ini dari Yaman itu. 50 hari sesudah itu maka beliau lahir. Ini menurut yang masyhur, yang terkenal di kalangan ahli sejarah. Ada juga yang berpendapat 55 hari, 30 hari, 40 hari sesudah penyerangan Ka'bah yang tidak jadi itu, yang gagal. Ada juga yang mengatakan bukan hari lagi, tahun 10, 23, 40 tahun sesudah penyerangan tentara gajah itu. Bahkan ada yang mengatakan sebelum. Jadi ya, tadi pendapat-pendapat aneh tapi 15 tahun sebelum tentara gajah ya, menyerang. Ini pendapat-pendapat. Tapi ada seperti itu. Yang masyhur adalah 50 eh, hari sesudah usaha penyerangan tentara gajah ke Ka'bah yang tidak jadi atau yang gagal. Ini kelahiran beliau. Jadi kemungkinan yang jelas pasti tanggal eh, hari Senin, kemungkinan tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya gajah. Hanya kemungkinan dia 50 hari sesudah penyerangan tentara gajah itu. Adapun wafat beliau wafat beliau <coughs> itu juga pada hari Senin. dan juga nah ini jelas kalau ahli sejarah bahkan ulama menyatakan jelas beliau pada bulan Rabiul Awal. Jadi justru kematian kewafatan beliau ini pasti hari Senin bulannya Rabiul Awal. Jadi aneh masa beliau meninggal malah diberi mati. Orang Nabi meninggal masa senang-senang itu sudah salah kaprah. Peringatan itu sendiri nggak ada contohnya dari Khulafa Urashidun. Sudah begitu keliru lagi. Berarti ada kekeliruan yang banyak di situ. Makanya kita sekali lagi tadi ya, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi bukan memperingati hari lahir, tidak ada itu. Bukti kita kepada Nabi nanti seperti tadi. Konsekuensi kita mencintai Nabi. Tidak ada disebutkan bukti cinta Nabi peringati hari ulang tahun Nabi. Padahal sesungguhnya mereka memperingati hari kematian Nabi. Mana ada orang mati diperingati harinya senang-senang begitu. Inilah salah kaprah yang perlu kita luruskan masyarakat kita kaum muslimin karena ketidaktahuan mereka. Kita kasih tahu mereka, kita sadarkan mereka dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Insya Allah Taala umat ini akan menjadi maju. Beliau meninggal pada hari Senin, ya. Kemudian yang masyhur kalau nggak tanggal 12, tanggal 13 Rabiul Awal, ya, tahun uh, eh, 11 Hijriah. Setelah dihitung tahunnya 11 Hijriah. Ini sekedar uh, apa namanya ilustrasi akan Eh, beberapa hal diantaranya adalah beliau meninggal kapan, e, lahir kapan. Sebelum kita lanjutkan dari beberapa hadis, saya sampaikan juga siapakah nama-nama beliau. Nama beliau siapa saja? Muhammad, terus Ahmad, terus Abdul Qasim, ya. Terus itu kunyah beliau, kunyah beliau itu Abdul Qasim, tapi nama beliau Muhammad, terus Ahmad, terus Disebutkan di dalam uh, riwayat Imam Muslim sahih hadis sini Al-mahi. Al-mahi, mahayamhu artinya yang menghapus. Ya. Yang menghapus kekufuran. Al-mahi namanya beliau. Kemudian al-hashir yang mengumpulkan. Artinya semua orang itu besok akan dikumpulkan sesudah beliau. Umat-umat ya, semua seluruh umat akan dikumpulkan sesudah beliau. Al-aqib. Al-aqib artinya nabi terakhir yang tidak ada nabi lagi sesudah beliau. Makanya aneh kalau ada ajaran-ajaran yang menganggap ada nabi lagi. Gak deng, dong dia, gak mengenal nabi tadi. Marifatullah, marifatuddinil Islam, marifatul Rasul. Orang gak kenal nabi jadinya seperti itu, sesat dan menyesatkan. Orang kalau kenal Nabi diantaranya kenal nama Nabi. Siapa nama Nabi? Al-Aqib. Artinya apa? Nabi terakhir yang tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Orang yang kenal Nabi tidak mungkin punya ajaran ada Nabi baru. Ini loh mas, pentingnya kita mengenal Nabi. Lurus kita nanti, nggak bikin macam-macam, nggak membuat perkara-perkara baru, termasuk apa lagi ajaran-ajaran baru. Barangkali itu karena kebodohan mereka tidak mengenal siapa nama Nabi. Ini diantaranya. Begitu pula nama beliau ada al Mukaffi ini juga dalam riwayat Muslim. Ya, ada Nabi Taubah, Nabi Yurrahmah, ya dan seperti itu. Ini diantara uh, nama-nama Nabi Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Ini kita break maksudnya, ya sambil kita mengulang kembali. Sekarang siapakah nama istri-istri Nabi? Di sini disebutkan nama istri-istri Nabi secara lengkap. Siapa yang pertama? Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua? Saudah Urut ya, urut. Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga. Aisyah binti Abi Bakar. Yang keempat. Siapa? Anak Umar siapa? Anak Umar. Hafsah binti Umar Ibnu Khattab. Yang ke berapa tadi? Sudah berapa tadi? Empat ya? Lima sekarang. Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Yang keenam, Hindun atau Ummu Salamah, namanya Hindun binti Abi Umayyah. Yang ketujuh, Zainab binti Al-Jahsh, binti Jahsh. Yang kedelapan, Juwairiyah binti Al-Harith. Yang kesembilan, Ummu Habibah. Ini namanya juga Hindun. Kalau dari Ummu Salamah namanya juga Hindun binti Abi Sofyan. Beda ya, bapaknya beda. Sofia yang ke-10 binti Huyai. 11 Maimunah bintu Al-Harith Al-Hilaliyah. Ditambah satu lagi budak yang diberikan kepada beliau siapa? Maria Al-Qibtiyah, berasal dari ya, dari Mesir. Ya. Maria Al-Qibtiyah. Sekarang putra-putra beliau dari Khadijah, beliau hanya memiliki putra dari dua orang, dari dari Khadijah bintu Khalid dan Maria Al-Qibtiyah. Yang pertama siapa? Nama anak beliau. Hah? Bukan Ibrahim yang pertama. Al-Qasim tadi sebagai kunyah beliau. Al-Qasim dan beliau meninggal ketika masih kecil. Yang kedua, Abdullah juga meninggal ketika masih kecil. Yang ketiga, nama putra beliau siapa? Putri beliau Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Ummu Kulsum binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat masa Enggak tahu yang keempat? Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke tadi ada empat enam tujuh sekarang. Ibrahim itu anak beliau, putra beliau dari siapa? Maria al-Qibtiyah. Dan subhanallah Allah menjadikan putra-putra beliau meninggal ketika kecil. Hanya keturunan beliau yang perempuan yang sampai dewasa. Bahkan keturunan beliau yang masih eksis itu hanya dari satu. Siapa? Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara rahasianya barangkali hikmahnya apa? Seandainya keturunan beliau ini masih ada yang laki-laki, mungkin disembah-sembah orang. Cucu beliau aja sekarang ini, Al Hasan wal Husain dan bahkan cicit-cicit beliau di kultus ini oleh sebagian orang. Coba seandainya putra putra beliau yang masih hidup itu masih ada betul, mungkin disembah-sembah orang. Maka subhanallah barangkali itu hikmah Allah mewafatkan mereka ketika masih kecil. Mengurangi apa? La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian mengkultus individukan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultus individukan Isa ibnu Maryam. Nabi sudah jauh-jauh hari seperti itu. Karena memang bisa jadi terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mewafatkan beliau sebelum mereka besar. Baik, sebagaimana awal tadi saya sampaikan beberapa hadis sebagai aplikasi kita agar kita betul-betul bisa e, mendapatkan e, tadi ya keutamaan bersua di telaga, melepas rindu dengan kekasih tercinta. Maka diantaranya saya bacakan beberapa hadis di sini kaitannya dengan sikap-sikap aplikatif kita. Tentu saja orang yang akan bisa bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di surga atau sebelumnya di telaga, beliau adalah orang-orang yang betul-betul tadi ya, ya <clears throat> menerapkan tujuh syarat-syarat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di antaranya sebuah hadis menyatakan as'adun nasi yaumal qiyamati as'adun nasi bi eh, afan as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Jadi jemaah yang saya muliakan, setiap kita di pengajian di ceramah, di khutbah hampir setiap khotib mengatakan mudah-mudahan kita besok mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Tapi praktek mereka kadang-kadang justru membuat mereka jauh dari syafaat Nabi. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Berarti apa? Sebelum kita syahadat Rasul, syahadat tauhidnya dibetulkan dahulu. Silakan nanti dibuka tadi tentang syahadat asyhadu alla ilaha illallah baru kemudian wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Penting ini tidak bisa. Betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih terjerumus ke dalam kesyirikan bahkan syirik akbar. Kok mereka mengharap dapat syafaat Nabi? Tangeh lamun mas, nonsen, jauh, tidak mungkin, tidak mungkin mustahil. Orang yang berbuat syirik kok dia mengharap syafaat Nabi? Sementara dalam masyarakat kita betapa banyak yang seperti itu di mana-mana mengharap Nabi bahkan membaca solawat acara solawatan, tapi isinya juga syirik. Ada nggak selawat yang isinya syirik? Ada, dibaca ribuan kali. Pengen dapat selawat eh, apa syafaat dari Nabi, tapi keliru mereka karena apa tidak paham. Makanya penting kiranya kita mengaji, kita penting kiranya untuk belajar ilmu yang benar, baca ayat Al-Qur'an, baca hadis Nabi, petua-petua Nabi agar benar. Tidak hanya niat yang benar Mas, tapi caranya juga harus benar. Dan banyak saudara kita yang perlu kita luruskan. Terbukti apa? Mereka beramal, niatnya ikhlas, betul. Ingin mengharap Nabi, mengharap syafaat beliau. Tapi ternyata prakteknya keliru. Ini perlu kita luruskan. Jadi siapakah orang yang paling berat mendapat syafaat beliau? Yang betul-betul menegakkan kalimat La ilaha illallah khalisan min qalbi. Bukan sekedar ngomong seribu kali La ilaha illallah. Tapi tidak diyakini, tidak diamalkan. Setiap hari ngomong La ilaha illallah seribu kali. Tapi setiap hari pula dia berbuat syirik akbar. Kok bisa? Ya karena tidak dipaham. Tidak diyakini. Ya, ini penting. Yang kedua, Salah satu bukti cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mencintai beliau, mencintai ahli bait beliau, mencintai sahabat-sahabat beliau, mencintai orang-orang yang dicintai oleh beliau, mencintai apa saja yang dicintai oleh beliau. Contoh, lau kuntu muttaqidan khalilan Lattakhadu Abu Bakrin khalilan dalam sebuah hadis disebutkan. Andai saja aku diperkenankan boleh mengambil seorang menjadi kekasihku kata Rasulullah, pasti aku akan angkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Kalimat ini jelas semua orang paham. Wajib kalau kita mencintai Rasul, mengaku cinta Rasul, wajib hukumnya mencintai Abu Bakar. Maka kalau ada orang mengatakan cinta Rasul, kok mencela Abu Bakar? Ya. Bahkan dia bersaksi bahwa Abu Bakar dan Umar di neraka. bilang omongan busuk dari mulut-mulutnya busuk ini. Bohong dia cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang ini propaganda-propaganda seperti itu marak bergentayangan di mana-mana. Hati-hati, buktikan cinta kita kepada Rasul agar kita bisa bersuara di telaga beliau. Bela ini, keyakinan, akidah yang benar, setiap orang yang mengaku cinta Allah wajib cinta Nabi, wajib ikut Nabi. Orang yang mengaku cinta Nabi wajib cinta Abu Bakar. Disebutkan, ya, man ahabun nasi ilaika ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Apa jawabannya? Aisyah. Wa rijal dari kalangan laki-laki Abuha. Jawaban singkat yang semua orang langsung paham. Siapakah manusia yang paling engkau cintai? Ya Rasulullah, Aisyah. Siapakah dari kalangan laki-laki? Bapaknya. Kok ya ada orang mengaku muslim tega-teganya menuduh manusia-manusia terbaik di muka bumi sesudah Nabi dan Rasulnya. Manusia-manusia paling dicintai oleh Nabi dan Rasulnya direndahkan, dihina. Masa kita diam saja? Masa kita boleh tega? Kita harus membela. Ya. Rumah tangga Rasulullah, rumah tangga paling suci lagi mulia di muka bumi. Manusia-manusia yang paling ya dicintai Rasul harus kita bela. Buktikan kita membela itu di mana-mana. Maka salah satu caranya, wahai saudara-saudara yang saya muliakan, siapa yang hari ini saat ini istrinya hamil, angkat tangan. Barakallahu barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kehamilan istri Anda. Saya mohon dengan sangat siapkan nama Abu Bakar dan Aisyah. Saya betul-betul mohon secara pribadi. Kasih nama Abu Bakar atau Umar deh ya. dan Aisyah sebagai bukti kita cinta kita kepada Rasul Shallallahu Sebutkan dalam sebuah hadis, "Al mar'u ma'aman ahaba yaumal qiyam." Ya. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama Nabi pada hari kiamat. Saya eh, maafkan, bersama orang yang dia dia cintai pada hari kiamat. Kalau kita ingin berkumpul dengan Nabi, ingin berkumpul dengan Abu Bakar, ingin berkumpul dengan Aisyah, di antaranya buktikan cinta kita kasih nama anak-anak kita, cucu kita. Ya. Kalau perlu istri kita mungkin namanya siapa? Ada yang istri namanya Veronica? Wajib hari ini juga diganti. Karena nama Veronica termasuk nama yang haram dipakai untuk orang Islam. Francisca ganti juga. Diana ganti juga sekarang juga. Suzanne, Susana ganti hari ini juga. Ganti dengan Khadijah. Tadi siapa? Zainab, Sofia, ya, Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah, ya, termasuk istri-istri Nabi tadi siapa? Banyak. Maria. Ganti-ganti seperti itu. Buktikan cinta itu hanya bukan dalam cinta nggak cinta dong, tapi diam saja enggak. Aplikasi setiap hari. Setiap orang kalau namanya Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Abu Bakar, semua seperti itu. Subhanallah. Itu bukti kita mencintai Ar-Rasul, bukti kita cinta Ahlul Bait, kita cinta sahabat. Ya. Bahkan kita tidak boleh mencaci sedikit pun sahabat. Tidak boleh ya, buktikan. Saya ingin aplikasi, nggak usah sering ngaji, sering apa namanya siapa Mas? Anaknya Ronaldo, ya. Namanya siapa Parji? Aduh, jangan Parji dong. ya, Parji itu kan Farji. Aduh. Lo iya, masih ada nggak? Jujur saja, pernah nggak namanya Parji? Aja Parji Ono, Parjinya Ono, Parji <laughs> Ono ganti Mas, maaf ya. Saya eh, di teman saya waktu sama SD ada dulu namanya Parji ya. Jadi untuknya dibuang, nama itu diganti deh. Maaf kalau memang ada yang namanya itu bukan saya ingin menyinggung tapi mohon diganti. Nama-nama yang tadi. Bukti kita cinta kepada Rasul tadi agar kita bisa bertemu dengan beliau. Yang jelas hadis ini penting. Almaru ma'aman ahabba. Setiap orang besok akan ya dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Perhatikan. Ya. Bahkan perhatikan di sini. Apa kata para ulama? Kata sahabat, perhatikan ini ucapan sahabat, ini ucapan sahabat. Ibnu Mas'ud, siapa Ibnu Mas'ud? Salah seorang ulama sahabat, bukan sahabat biasa, ulama, ahli Al-Qur'an. Beliau ini, perhatikan apa kata beliau? Kata Ibnu Mas'ud, ahli Al-Qur'an, ulama dari kalangan sahabat. Hubbu Abi Bakrin wa Umar wa ma'rifatu fadlihima minas sunnah mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, memahami biografi, mengenal keutamaan kedua orang ini termasuk dari sunnah ajaran Islam. Kok ada orang tega-teganya menjelekkan mereka berdua? Berhala Quraisy bahkan wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar finnar. Pernah mendengar ucapan seperti itu? Nauzubillah min dzalik. Ucapan-ucapan mulut yang busuk yang itu kalian bisa lihat, kalian unduh di internet yang bisa bahasa Arab seperti itu. Ada itu. Orang-orang ketika bersahadat, sahadatnya kayak gitu. Na'udzubillah min dalik. Itu terjadi kalau nggak buktikan. Diklik saja syahadat gitu ya, nanti muncul di syahadatnya siapa. Ada kelompok tertentu yang seperti itu, syahadatnya. Na'udzubillah min dalik. Mengaku Islam, langsung dia menyaksikan katanya wa ana Abu Bakrin wa Umar finnar begitu kalimatnya. Saya dengar. Dan lihat itu ada videonya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati ya, mohon kiranya. Kasih nama-nama, nggak usah bingung Mas cari nama. Ya, kasih nama sahabat-sahabat dari Ahlul Bait, kasih ini, kasih itu subhanallah. Semuanya sama nggak apa-apa. Kan bapaknya beda, ibunya beda, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ini bukti cinta kita. Kalau kita jujur pengin bertemu Nabi begitu. Sane, ini sudah terlanjur nama saya di sini ya sudah kalau terlanjur di KTP di ini nggak apa-apa tapi nama harian panggilannya tolong diganti. Ya seperti itu. Ya begitu pula Ya, kata Imam Malik. Perhatikan. karena salaf. Imam Malik ini imam besar, imam madhab yang terkenal. Orang-orang zaman dahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba'u tabi'in, yu'allimuna auladahum, mengajari anak-anak mereka hubba Abi Bakrin wa Umar supaya mencintai Abu Bakar, supaya mencintai Umar. Masa kalau kita bikin kaos ini Ronaldo, Messi, apa, gantilah Abu Bakar, Umar gitu. <laughs> Iya. Betul itu. Siapa ini suka futsal? Ayo, angkat tangan. Enggak usah, enggak usah malu. Iya, besok buat kaos klub futsal tulisannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ah, kasih. Iya. Iya begitu dong, masa nama-namanya kayak gitu. Iya. Ini perhatikan, orang-orang sahabat, orang-orang mulia itu mengajari anak-anak mereka supaya mencintai Abu Bakar dan Umar. Kama yu'allimuna surata minal sebagaimana mereka mengajarkan surat dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Malu kita kalau seperti ini jadi Kadang-kadang kita nggak kenal siapa Umar, siapa Abu Bakar. Masya Allah. Tapi kalau ini Masya Allah nama-nama pemain bola, nama-nama artis, nama-nama ini semua yang dremimil metu kabeh. Ya. Ini mohon kiranya ya jadi perhatian. Ya. Ini kadang-kadang aplikasi yang sederhana aplikasi yang sederhana, kita lupa tadi lupa kita manusia, lupa kita seorang muslim, lupa kalau kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa kalau kita berdoa, ya Allah, saya minta syafaat nabimu tapi nggak mau berusaha. Bagaimana mungkin? Mari kita buat generasi ini ya. Ini masya Allah. Siapa yang belum punya istri? Acung, ah, nggak usah malu, nggak usah malu. Yang belum punya istri, saya juga angkat tangan. <laughs> Maksud saya istri saya baru satu. <laughs> saya belum punya istri dua, tiga, dan empat. Gak apa-apa istri saya di belakang. <laughs> Artinya begini, kita bikin anak sebanyak-banyaknya. Kita kasih nama-nama seperti ini. Kita didik mereka mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana kita didik mereka dengan Al-Quranul Karim. Agar besok betul-betul kita dikumpulkan bersama mereka. Subhanallah. Semangat gitu dong. Ya, semangat. Ya. Jadi kita hendaknya demikian. Jangan hanya diam, jangan hanya apa, Gak kenal ini, gak. nggak, nggak. Ini salah satu konsekuensi kita bersyahadat para rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan lagi sebelum habis. Bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bisa kita aplikasikan setiap hari. Saya bertanya, <clears throat> siapa yang sebelum salam suka berdoa dalam sholatnya? Oke, doanya apa mas? Iya, Allahumma inni bika min adzabil qabri eh, min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Iya, itu doa yang diperintahkan supaya kita baca. Betul. Bahkan sebagian ulama mewajibkan doa ini. Maksud saya karena ini doa yang dianjurkan bahkan diwajibkan, maksud saya doa sesudah ini. Nah, siapa yang sesudah ini doa, tolong dibaca ini. Karena sebagian ulama berpendapat wajib. Siapa yang baca doa sesudah ini? Angkat tangan. Ah. maksudnya doanya apa maksudnya? Oke, okay, itu doa umum bagus. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Betul, itu boleh. Maksud saya kaitannya dengan cinta kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang doa? Kaitannya dengan cinta kita kepada Abu Bakar kepada orang yang dicintai oleh Nabi. Siapa yang baca? Aduh. Iya, di antara doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kayaknya setelah saya baca banyak yang doa deh ini. Iya, banyak doa, tapi nggak sadar, nggak sadar kan? Ya Allah ya Rabbi. Dulu dapat doanya dari mana? Katanya. Ah, jangan-jangan katanya. Enggak, dari mana Mas? Bulgul Maram iya. Di situ bagaimana hadisnya? Ya harus kita tahu dong sebab uh, ya. Ya, sebabnya mengapa di situ? Di dalam hadis itu dari Muad bin Jabal. Ya Muad, wallahi inni la uhibbuka ya Muad. Kata Rasulullah, perhatikan. Ya Muad, demi Allah, sungguh aku mencintai kamu Muad. Kata Rasulullah begitu. Jadi Nabi itu ya ketika mencintai sahabat diungkapkan. Dalam hadis disebutkan, "Idza ahabar rajulu akhahu falyukhbir annahu yuhibbu." Jika seseorang cinta kepada saudaranya, ekspresikan, ungkapkan, omongin, jangan dipendam jadi jerawat. Iya. iya. Ini loh ada jerawat ini. Oh. <laughs> Iya. Mas Yasir ini jerawatnya banyak ternyata ini mungkin oh berarti ini cara jitu mengusir jerawat ungkapkan itu ekspresi cinta. Iya. Ya. Ungkapkan, maka Nabi mengungkapkan rasa cintanya. Setelah itu apa? Ya. Fala tada summa usika ya Muad. Kemudian aku sampaikan wasiat kepada wahai Muad, la tada'anna dubura kulli salatin antakul jangan sekali-kali kamu tinggalkan di akhir salatmu kamu berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berarti sebabnya apa Rasulullah memberi doa ini karena cinta beliau kepada siapa? Mu'ad bin Jabal. Kalau kita amalkan doa ini berarti kita cinta Mu'ad, kita cinta Nabi, kita cinta sunnah Nabi supaya berdoa di akhir salat. Subhanallah. Jadi ketika mengamalkan ini bukan sekedar kita pengen doa itu enggak, isinya kita pengen amalkan. Kita amalkan itu sunnah Nabi ya kita amalkan karena kita cinta Muad kita amalkan karena kita cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak niat kita jadi ganjaran kita bisa banyak mulai hari ini tolong dihafal itu ya bisa dilihat di Riyadhus Salihin ada Bulughul Maram ada di Hisnul Muslim yang jelas Hisnul Muslim ada siapa yang belum punya Hisnul Muslim Allah. belum punya Astagfirullahalazim gaji sebulan berapa mas 10 juta Allah, gaji 10 juta di seluruh Muslim tidak ribu 3000, 3000 perak lah. Beli nanti ya. Yang asli paling 3000 4000, okay. Yang kedua, sebuah eh, hadis atau sebuah doa yang diberikan kepada Abu Bakar. Suatu kali Abu Bakar berkisah, "Ya Rasulullah, alimni doaan Wahai Rasulullah, ajari aku doa. Ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajari aku sebuah doa yang bisa aku panjatkan di dalam salatku. Berarti doa itu di antara waktu makbul berdoa kapan? Dalam salat. Terbukti tadi Rasulullah memberi doa ketika salat. Abu Bakar pun ketika berdoa, "Ya Rasulullah, alimni doaan ad'u bihi fi salati." Ajari aku sebuah doa untuk aku panjatkan kepada Allah dalam salatku. Pertama, faidahnya bahwa sahabat itu tidak suka bikin-bikin. Minta diajari oleh Nabi. Kalau orang sekarang kadang-kadang ada solawat Ibrahimiyah yang sudah diajari Nabi, bikin solawat sendiri. Ada doa dari Nabi, bikin doa sendiri. Rumongso pinter, ya enggak? Sahabat terbesar saja minta diajari oleh Nabi. Begitu tawaduknya mereka. Begitu mereka urusan ibadah harus berdasarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita bikin-bikin sendiri. Ini Abu Bakar. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qal, eh, Allahumma inni zalamtu nafsi. Mesti surah awal. Zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim siapa yang belum hafal jujur saja ya Allah ya Rabbi buktikan cintamu kepada Abu Bakar buktikan cintamu kepada Rasulullah dengan menghafal ini doa ya Allah aku banyak berbuat zalim pada diriku sendiri pengakuan kepada Allah akan dosa kesalahan kita. Banyak banget dosa kita. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Pengakuan bahwa satu-satunya yang bisa memberi ampun hanya Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah sementara kita menghinakan, merendahkan diri di hadapan Allah. Faghfirli maghfiratan min indi. Karena itu ampunilah aku ya Allah. Warhamni dan berilah aku rahmat artinya apa? Dosa yang sudah aku lakukan ampuni ya Allah. Dan berilah aku rahmat artinya apa? Jangan sampai aku bisa berbuat dosa lagi di masa yang akan datang. Jaga aku dari dosa. Begitu maksudnya. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguh engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menggunakan Asmaul Husna di situ. Berdoa dengan Asmaul Husna. Minta ampun Al-Ghafur. Minta rahmat Ar-Rahim. Subhanallah. Doa ini mohon dihafal. Saya mohon tadi. Ya. Mohon dihafal dua doa ini. Ya, Allahumma ini ala zikrika. Ya Allah bantulah aku berzikir kepadamu wa syukrika bersyukur kepadamu wa husni ibadatik beribadah dengan baik kepadamu artinya apa ibadahnya benar ibadahnya ikhlas Lalu tadi doa untuk Abu Bakar. Subhanallah, kalau kita amalkan ini, itu barangkali di antara sekian banyak aplikasi harian, harian yang bisa kita praktekkan dalam rangka apa? Kita me mencintai Rasul sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan dari almaru ma'aman ahabba. Setiap orang besok akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai yaumul kiamat pada hari kiamat. Mari kita cintai Nabi, cintai istri-istri Nabi, cintai putra-putri Nabi, cintai sahabat-sahabat Nabi, cintai khulafaur rasyidun bahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiin min ba'di. Wajib seperti itu. Cintai orang-orang yang dicintai Nabi, cintai orang-orang yang ya dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, ya kesempatan kali ini, ya barangkali sedikit kita hanya mereview, merujuk lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, ya khususnya diri saya sendiri, anak-anak saya, istri-istri saya, eh, maksudnya istri saya, ya dan juga eh, antum semuanya, keluarga antum semuanya ya biar semuanya betul-betul jujur ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya bukti cinta kita kepada Allah cinta kepada Nabi ikuti Nabi bukti cinta kepada Nabi pun mencintai setiap orang yang dicintai Nabi terutama adalah khalifah yang empat ini ya, termasuk juga para sahabat secara keseluruhan, istri-istri beliau dan di antara bentuknya silahkan kita membuat nama untuk diri kita, untuk putra-putri kita, kerabat kita, saudara kita usulkan kalau mereka ada yang hamil, ya, usulkan nama-nama itu. Ya, nama-nama ya orang-orang yang hebat, nama-nama orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dengan harapan apa? Semua kita kelak bersua di telaga, melepas rindu dengan kekasih tercinta Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh sahabat dan kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada benarnya datangnya dari Allah, kita mohon semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Bila ada salah datangnya dari saya, mohon saya ditegur, diingatkan, dan saya beristighfar. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Dan sebelum kita tutup, katanya ini kalender akademik eh, pelajar ya. Kapan ini mau ujian? Anak-anak yang SMA siapa? Angkat tangan SMA. Mau ujian? Kapan mas ujian? Tanggal? Besok Sabtu. Satu. Satu? 1 Desember. Masya Allah. Jadi uh, karena ini sebenarnya eh, pengajian pelajar ya sebenarnya, tapi semuanya juga pelajar. Ya talib, talibul ilmu itu tidak dibatasi oleh SMA atau SMP saja. Semua kita adalah talibul ilmu insya Allah. Maka yang pertama bahwasanya uan masih namanya uan ya? Uas. Uas atau uan itu bukan uh, dewa, nah, nggak nah, ada dewa karena ya bukan pula Tuhan. Jangan dituhankan. Ya. Jangan sampai kita kemudian nanti tidak sadar berbuat syirik gara-gara uan dan uas itu. Semuanya pokoknya demi uan, demi uas. Kadang-kadang begitu. Saya membaca kadang sebagian berita dalam rangka uas dan uan ini rela berbuat syirik, rela berbuat maaf sesuatu yang tidak ada contohnya. Pokoknya seberapapun uang apapun dilakoni demi uan dan uas ini bisa jadi terjebak ke dalam apa? Syirik akbar. Ketahuilah bahwasanya uan dan uas itu bagian dari proses belajar mengajar. Itu sekedar wasilah bukan tujuan. Ya. Oleh karena itulah, apalagi itu ilmu duniawi. Nggak lulus tidak apa-apa. Siapa yang siap gitu? <laughs> Ngapain ya? Nggak lulus nggak apa-apa. Nabi aja nggak lulus SD kok. Iya <laughs> enggak. Iya apa iya? Ngapain kita? Antum sudah SMP, alhamdulillah bersyukur. Ya karena Nabi nggak sekolah memang, nggak sekolah SD kan. Jadi gak masalah nggak lulus. Seandainya pun nggak lulus, tapi ingat hendaknya kita berusaha. Ya dalam sebuah hadis. Ingat, al mu'minu al qawiyu mu'min yang kuat itu khairun lebih baik wa ahabbu ilallah dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin minal mukminid dhaif daripada mukmin yang lemah. Tentu saja jadikan hadis ini sebagai motivasi. Yang pertama, orang mukmin yang kuat hatinya, kuat imannya, tentu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya. Tetapi dalam urusan dunia pun, selama urusan dunia itu baik, mubah dan digunakan untuk kebaikan maka itu bisa dimasukkan dalam hadis ini artinya apa dia pinter urusan dunia tapi kepinterannya itu bermanfaat bagi kaum muslimin lebih baik daripada yang bodoh Mungkin yang sarjana tapi untuk kebaikan sarjananya lebih baik daripada yang bukan sarjana. Dia yang doktor tentu lebih baik kalau dipakai untuk kepentingan yang baik tentu saja daripada yang tidak doktor. Begitu. Tetapi jangan sampai ini dijadikan bak Tuhan seakan-akan segalanya pokoknya uas. Kadang-kadang belajar larut malam lupa makan, lupa minum. Ya, mending kalau itu lupa sholat ini yang berbahaya. Syirik jadinya mendahulukan uang daripada apa? Salat. Berarti lebih cinta uang daripada cinta Allah dan Rasulnya. Mulai hari ini tidak mungkin seperti itu. Ya. Jadi kita harus lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada uang, daripada uas, daripada bisnis, daripada istri, daripada anak, daripada jabatan, daripada ini. Bukan berarti kita tinggalkan mereka. Tidak. Kita lakukan sesuai dengan jatah masing-masing. Ingat tadi saya sampaikan ilustrasi di awal. Manusia, ya kan? ibadah, ya, Islam, ya, Nabi, ya, husnul khatimah mardotil. Tujuan kita itu. Bukan nggak ada besok nggak ditanya. Kamu uangnya kemarin nilainya berapa? Nggak ada. Kamu lulus nggak ada, nggak ada. Maka ini penting untuk diperhatikan. Jadi yang kuat lebih baik itu. Tapi ingat itu segala wasilah. Nah, bagaimana tipnya? Pertama, ya, ihris ala mayan fauka. Sungguh-sungguh dalam belajar sudah. Sarannya itu. Kalau besok satu hujan, sungguh-sungguh belajar. Yang kedua, wasta'in billah. Berdoa kepada Allah yang kasih Anda nilai baik, yang kasih Anda bisa ngerjakan, bisa lulus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan belajar Anda. Bukan guru Anda, bukan buku Anda. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Belajar buku, ustaz, guru itu segera wasilah, sebab. Tapi yang memberi as billah. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya wala ta'jiz dan jangan loyo, lesu, lemah, ngerokok, ngelokro. Hari pertama, aduh, hampir semua nggak bisa ngerjakan. Ya sudah kalau gitu nggak usah belajar. Jangan. Besok sudah. Sekarang hari pertama nggak, mungkin nggak bagus, mungkin perkiraannya doa lebih giat, belajar lebih giat. Ya, seperti itu. Dan seandainya tidak sesuai dengan harapan. Waduh, mestinya ini saya kemarin mengerjakan itu bisa betul semua. Tapi kok nilainya cuma alhamdulillah. Seandainya tidak diberi sesuai dengan yang diinginkan, jangan menyalahkan takdir. Jangan bicara, wah seandainya begini, seandainya begitu tidak. Semua itu betul-betul sudah kehendak Allah ya maka kul katakan qadarullah wa masyafa'al semua ini kehendak ketentuan takdir dari Allah apa yang Allah kehendaki terjadi maka bersyukur dan bersabar apapun yang terjadi itu pesan secara khusus kepada teman-teman sahabat-sahabat yang sedang uh, hendak mempersiapkan diri melakukan was atau uan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi penjenengan ya kemampuan kekuatan dan hasil yang terbaik Allahumma amin dan terakhir ya hendaknya menjaga sikap jujur. Meskipun nilainya tidak bagus, kalaupun jujur itu lebih baik daripada menipu, mencontek atau mungkin pakai trik eh, trik-trik yang mungkin sekarang nggak tahu pakai apa. Ya, jangan sekali-kali berbohong atau menipu. Lebih baik jujur. Tadi sudah belajar sungguh-sungguh, berdoa, semangat, tidak mundur, ya. Lalu tunggu hasil tawakal sama Allah. Dan ketika proses belajar eh, mengerjakan dengan dengan jujur. Demikian ya sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat barokah dan uh, faedah dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Demikian uh, Mas Yasid kita kembalikan subhanallah wa bihamdika Ada surprise enggak? Nah, saya siapkan ya. Sebentar aja. Sampai jam berapa? Ya, saya ada Oke. Okay. Saya ada forum eh, bukan SMP. Gitu. Ya, sudah. Ya, sudah terserah. Ini saya sudah siapkan kalau enggak ini kalau kapan? saya iya. Jazakumullah kasih kepada Ustaz Ahmad. Semoga kita diberi kemudahan untuk melaksanakan apa yang tadi disampaikan atau paling enggak ya mau membenarkan. Nanti kalau belum bisa melaksanain ya berusaha ya. Uh, kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian juga pihak Masjid Syuhada. Kemudian selanjutnya karena sudah pukul 11.01 ya. Ini sekarang akan kami akhiri. Kemudian nanti untuk yang peserta itu bisa keluar, yang Iwan bisa ke sayap selatan. Kalau yang akhwat bisa turun ke bawah untuk mengambil snack juga. Nanti kalau yang Iwan ada fokus group discussion gitu ya. Untuk yang SMP SMA di bagian Tenggara masjid bagian atas untuk yang akhwat bisa di bawah. Nah nanti kita kalau semoga bisa apa ya lebih ngobrol lah untuk yang SMP dan SMA. Kemudian pengumuman selanjutnya bahwasannya kajian selanjutnya insya Allah akan diadakan pada bulan Desember akhir namun belum dipastikan apakah jadinya nanti tanggal berapa tanggal 21, 28 atau tanggal 25 kemudian tanggal-tanggal itu kemudian bagi jamaah yang ingin memberikan donasi atau bisa menghubungi bisa mengirim rekening ke eh, mengirim transfer ke rekening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0338787367 atau Bank Muamalat 5310070632 dengan atas nama Alfian Dianto kemudian melakukan SMS konfirmasi kemudian mas makalah dan rekaman insya Allah dapat didownload di Facebook eh di website kami kajian.masjidr.com atau bisa diikuti perkembangannya di fanspage Facebook kami. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.